Dan kita masih membahas ucapan dua imam Ar-Razi'an yang kedua-duanya dari Rai yaitu Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahumullah. Wal qadaru khairuhu wa syarruhu min Allah azza wa jal. Kata beliau berdua, akidah al-sunnah yang berikutnya adalah bahwa akidah, masalah takdir, baik dan buruknya adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah dibahas alhamdulillah sampai pada syarahnya ucapan Syekh Rabi wal ibadu amiluna wallahu khaliquhum wa khaliqu a'malihim. Para hamba inilah yang berbuat perbuatannya perbuatan para hamba. Tetapi Allah lah yang menciptakan mereka Allah lah yang menciptakan perbuatan mereka Allah lah yang menciptakan semua apa yang terjadi di alam semesta ini jadi jangan kemudian disimpulkan berarti kalau perbuatan ini diciptakan oleh Allah berarti perbuatan kita perbuatan Allah dong tidak hati-hati jangan sampai kebablasan nantinya sesat seperti Jabriyah Jabriyah berkata bahwa manusia nggak ada yang salah Berbuat apapun gak ada yang salah. Karena yang membuat amalannya Allah. Yang menakdirkan perbuatannya Allah. Berarti dosa ataupun taat semuanya perbuatan Allah. Astagfirullah. Ini dal. Sesat dia. Menyimpang dari akidah ahli sunnah. Ahli sunnah tetap berkata bahwa perbuatannya perbuatan para hamba. Kalau baik berarti itu orang baik, kalau jelek berarti itu orang jelek. Kalau dia berbuat amalan-amalan ketaatan kepada Allah berarti dia orang saleh. Kalau berbuat perbuatan-perbuatan dosa, kemaksiatan, keboliman, maka berarti dia orang paleh, orang yang jelek. Orang fasik. Walaupun kita meyakini bahwa semuanya ditakdirkan oleh Allah. Termasuk perbuatan para hamba ditakdirkan oleh Allah. Wahum mukallafun. Merekalah para hamba yang mendapatkan taklif. Taklif adalah beban syariat. Wahum mas'ulun dan para hamba tadilah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa berbuat begini? Mengapa berbuat begitu? Wahum ma'murun, merekalah yang diperintah. Wa manhiyun, mereka juga yang dilarang. Wahumul ladina ala a'malihim dan mereka lah yang akan mendapatkan balasan atas amalan-amalan mereka. In khairan fa khairun, in syarran fa syarrun. Kalau baik dibalas kebaikan, kalau jelek dibalas kejelekan. Hamba bisa memilih mau berbuat ini atau berbuat itu. Tapi semuanya ditakdirkan oleh Allah SWT. Kok bisa ya? Bisa bagi Allah. Jawabannya bisa bagi Allah karena memang Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Engkau silahkan memilih, tapi Allah tahu engkau akan memilih ini, engkau akan memilih itu. Perbuatannya perbuatan kamu, tapi Allah sudah mencatatnya di Lauhul Mahfuz bahwa engkau akan berbuat ini, engkau akan berbuat itu. Ikhwani fid din azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Falqadariyah Aliran Qadariyah Yaqulun Mereka berkata Af'alul ibad Ma yakluquha Allah Khariyatan an masyiatillah Tabaraka wa ta'ala Qabbahahumullah Kata Qadariyah Perbuatan para hamba Tidak diciptakan oleh Allah Perbuatan para hamba tidak atas kehendak Allah, tapi atas kehendak hamba itu sendiri, katanya. Qabbahahumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjelekkan mereka aliran Qadariyah. Berarti Assalamualaikum Mereka mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala berkehendak sesuatu tapi manusia berkehendak lain. Ternyata manusia lebih kuasa lebih bisa melakukannya. Allah menginginkan A, manusia menginginkan B, ternyata yang terjadi yang B. Astagfirullah. Tokohnya Qadariyah. Di tokohnya yang paling alimnya, yang dianggap paling hebat, paling berilmunya. Didatangi oleh Badui, Unta saya hilang, tolong doakan. Aku lihat engkau sepertinya pakainya pakaian orang soleh. Pakaiannya seperti orang soleh. Tolong doakan mudah-mudahan doamu terkabul. Doa agar ontaku ketemu. ya mengangkat tangannya ke langit. Ya Allah, engkau tidak menghendaki unta itu hilang. Maka kembalikanlah kepadanya. Orang Badui tadi berpaling sambil berkata sekarang, saya tambah yakin untaku nggak akan kembali. Sekarang saya tambah yakin untaku nggak akan kembali. Loh, kenapa? Ya fulan. Ya syekh, wahai orang tua, kenapa kau bilang begitu? Engkau tadi berkata bahwa engkau tidak menghendaki hilangnya unta orang ini. Nyatanya hilang. Berarti kehendak Allah tidak terjadi. Maka kalau Allah menghendaki ketemu, nggak ketemu. Engkau bilang engkau tidak menghendaki hilangnya unta hamba ini. Nyatanya hilang. Berarti kehendak Allah tidak terjadi. Maka kalau Allah berkehendak kembali, nggak akan kembali. Berkehendak tidak hilang, nyatanya hilang. Allah berkehendak kembali, nggak kembali. Ini kritikan dari seorang Badui Rahal. Tahu Badui Rahal? Badui nomaden. Yang nggak punya rumah, yang dari kemah ke kemah, dari padang pasir ke padang pasir, yang hidupnya hanya dengan unta dan kambing-kambingnya, bisa mengkritik Qadariyah. Bagaimana mungkin ucapanmu seperti itu? Itu tidak kehendak Allah. Semuanya ala kulli syai'in qadir. Semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan ibn a'azakumullah la yakunu fi hadzal kaun illa ma aradahu Allah wa sya'ahu. Semua yang terjadi di muka bumi adalah atas kehendak Allah anna lillahi أندادا yaf'aluna asya'a huwa la yuriduha fayaf'alunaha biduni iradatihi wa masyiatihi qabbahahumullah maka ucapan qadariyah tadi bermakna bahwa Allah memiliki anda dan memiliki tandingan-tandingan yang melakukan perkara-perkara yang Allah tidak kehendaki, tapi hak orang tadi atau tandingan tadi berkehendak, kemudian terjadilah apa yang dikehendaki tandingan-tandingannya. Iya kan? Kalau dikatakan perbuatan para hamba bukan Allah yang menghendaki, bukan Allah yang menakdirkan, berarti manusia-manusia ini tandingan bagi Allah. Allah menghendaki ini, manusia menghendaki itu, ternyata yang terjadi kehendak manusia. Astagfirullah. Itu barakallahu fikum hanya karena mereka salah paham. Dan mengira kalau berkata Allah menciptakan kejelekan tidak mungkin. Masa Allah menciptakan kejelekan? Masa Allah menciptakan kejahatan-kejahatan? Enggak mungkin, enggak mungkin, enggak mungkin kata mereka. Ingin mensucikan Allah Ta'ala. Kalau engkau berkata Allah menciptakan kejelekan saja, mungkin ia tidak pantas bagi Allah. Tidak pantas bagi Allah. Tetapi ahlu sunnah tidak berkata seperti itu. Berkata Allah menciptakan kulla syai. Allah menciptakan segala sesuatu yang baik dan yang buruknya. Lihat, ya, berbeda antara keduanya. Kalau kita berkata, Ya Allah, wahai pencipta kejahatan. Kurang ajar itu namanya. Wahai pencipta kejahatan. Itu kurang ajar. Mengapa? Karena Allah tidak hanya menciptakan kejelekan. Allah menciptakan kebaikan-kebaikan karena kebaikan itu. Dan Allah menciptakan kejelekan-kejelekan karena kebaikan di balik itu. Iya kan? Allah menciptakan syaitan karena ada kebaikan di balik itu, yaitu ujian bagi manusia, agar manusia mendapatkan ujian dari Allah. Allah ciptakan orang kafir agar kaum muslimin kaum muminin dalam keadaan memiliki perjuangan jihad melawan mereka, memiliki amalan saleh yaitu jihad, darwatu sanamil Islam, puncak tertinggi Islam. Itu semua barakallahu fikum hikmah. Sehingga jangan disempit kan Allah pencipta kejelekan. Allah pencipta segala sesuatu. Khairahu wa syarrah. Yang baiknya dan yang buruknya. Akhirnya karena kesan yang salah di pikiran mereka tidak mungkin. Berarti bukan Allah Ta'ala Terus siapa yang menciptakan? Kalau bukan Allah yang menakdirkan kejelekan-kejelekan, siapa yang menakdirkan? Apakah kalian akan berpendapat seperti pendapat majusi? penyembah api. Kalau yang baik-baik diciptakan oleh Tuhan terang, tetapi yang jelek-jelek bukan. Terus siapa yang menciptakan? Kata Majusi, ada Tuhan gelap. Jadi kalau mau minta kebaikan-kebaikan ke Tuhan terang. Kalau berlindung dari kejelekan, berlindung dari kejahatan, berlindungnya ke Tuhan gelap. Jangan timpakan kami kejelekan. Punya dua Tuhan. Wahai Qadariyah, kalau kalian anggap bahwa yang jelek-jelek bukan Allah yang menciptakan, berarti kalian seperti majusi. Menganggap ada dua Tuhan, Tuhan baik atau Tuhan terang dan Tuhan gelap. Tuhan yang menciptakan kebaikan dan Tuhan yang menciptakan kejahatan. Astagfirullah. Itu kufur sariah. Kembali kepada kitab. La yakunu fi hadal qaul illa ma aradahu Allah tidak terjadi di alam semesta ini seluruhnya yang baik dan yang buruknya kecuali atas kehendak Allah. Karena hadza mulkahu. Karena ini semua adalah kerajaan Allah dan milik Allah. Fal ibadu in fa'alu fa inna af'alahum raji'ah wa makhluqah lillah. Para hamba seluruhnya kalau mereka berbuat berbuat apapun kebaikan atau keburukan semuanya karena ditakdirkan oleh Allah karena diciptakan oleh Allah Allah berfirman dalam Al-Quran Wallahu khalaqakum wa ma taf'alun Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian amalkan ayatnya sangat jelas dalam surat As-Saffat ayat 96 Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian amalkan. Allahu khaliqu kulli syai'in al aqwali wal a'mali wal ajsami. Allah menciptakan segala sesuatu. Menciptakan ucapan-ucapan, menciptakan perbuatan-perbuatan, menciptakan amalan-amalan, menciptakan jasad-jasad, menciptakan benda-benda. Allah seluruhnya. Gak ada sesuatu pun kecuali Allah penciptanya. Wa kullul mawjudati Allahu khaliquha. Semua yang ada mawjud kullul mawjudat semua yang ada huwa khaliquha dialah Allah yang menciptakannya. Wal ibadu fa'iluna li a'malihim. Para hamba tadi memang mereka yang berbuat dan mereka yang bertanggung jawab di hadapan Allah semua akan dipertanggungjawabkan yaumul qiyamah mata-mata mereka, telinga-telinga mereka, hati-hati mereka semuanya akan ditanya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah, jangan kalian berbicara apa yang kalian tidak punya ilmu karena sesungguhnya pendengaran kalian, penglihatan kalian dan hati kalian semuanya akan dipertanggungjawabkan yaumul qiyamah. Jadi perbuatan mereka dan akan dipertanggungjawabkan. Allah SWT menciptakan segala sesuatu Allah Subhanahu wa taala menakdirkan segala sesuatu. Itu akidah yang harus ditanamkan dalam hati kita dalam keadaan perbuatan-perbuatan manusia, tapi Allah yang menciptakan. Ikhwani fi din muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada kitab. Yuqal atau yuqabilul qadariyah al-jabriyah. Lawannya qadariyah adalah jabriyah. Atau tadi ada yang tertinggal? Wa hadil umurul mawjudah fihim hummas uluna an amalihim. Maka karena mereka lah yang berbuat, maka mereka lah yang akan bertanggung jawab. Wa yuqabilul qadariyah al-jabriyah. Aliran sesat yang berhadapan dengan qadariyah adalah jabriyah. Dan selalu yang namanya kesesatan ada ekstrim kanan, ada ekstrim kiri. Ada yang kebablasan ke arah kanan, ada yang kebablasan ke arah kiri, sedangkan jalan yang lurus di tengah-tengahnya. Ada yang ifrat berlebih-lebihan. Ada yang tafriyut berkurang-kurangan. Demikian pula dalam masalah takdir, ada yang sesatnya karena ifrat, ada yang sesatnya karena tafrid. Yang tadi karena tafrid, tidak mau percaya pada takdir. Manusia tidak ditakdirkan bebas berbuat apapun. Tetapi jabriya sebaliknya, kita semua ditakdirkan. Maka semua kita berbuat dengan takdir Allah, maka tidak ada yang bisa disalahkan katanya. Perhatikan kalimatnya, tidak ada yang bisa disalahkan. Yang berbuat dosa itu karena takdirkan Allah, dia tidak salah. Yang berbuat taat juga nggak usah dipuji, memang begitu diciptakan oleh Allah. Innal abda la yaf'al syai'an wa laysa huwal fa'il. Kata Jadriyah, sesungguhnya seorang hamba tidak melakukan sesuatu kalau dia pelakunya, tidak, tapi Allah pelakunya. Wal khalaiq minal jinni wal insi. Sedangkan Allah wal fa'il, Allah lah pelakunya likulli syai' atas segala sesuatu. Wa af'alul ibad innama hiya af'aluh. Perbuatan para hamba itu adalah perbuatan Allah katanya. Fahum majburuna 'alaiha. Maka manusia semuanya dipaksa seperti wayang yang digerakkan oleh dalangnya. Yang ini berperan sebagai penjahat durjana. Yang ini berperan sebagai pahlawan dari atas singgasana. sana Ujung-ujungnya ya dalang-dalang juga yang ngaturnya. Berarti itu dia yang salah katanya. Ikhwanibinazakumullahu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah laisa kamitslihi syai. Allah tidak ada yang serupa dengannya apapun. La dalang wala ghairuh. Tidak dalang, tidak pun yang lain. Tidak semua orang yang merencanakan film-film itu sutradara atau apapun tidak sama. Allah benar-benar menakdirkan dengan kekuasaannya tetapi hamba tadi berbuat sesuka dia dan sekehendak dia dan bertanggung jawab di hadapan Allah SWT tapi nggak lepas dari kehendak Allah iya kok bisa ya bisa bagi Allah subhanahu wa ta'ala bisa bagi Allah subhanahu wa ta'ala tetapi lihat qadariyah mengatakan bahwa kita majburun, kita dipaksa. Wal khalaik minal jin wal insi la iradata lahum wal ikhtiar. Bahwa manusia, jin dan binatang-binatang tidak punya ikhtiar sama sekali. Wa innama hum musajirun Ikhtiar itu hak pilih. Saya mau minum atau tidak minum, saya mau makan atau tidak makan, saya mau berangkat atau tidak berangkat. Itu masing-masing punya hak pilih sendiri katanya. Tetapi mereka Jabriyah tidak Manusia tidak punya hak pilih, dipaksa oleh Allah harus begini, harus begini, harus begini, harus begitu. Wa inna harakatihim mithla harakatil asjar, maka perbuatan para hamba ini seperti gerakan-gerakan pohon. Kena angin dari kanan ke kiri, kena angin dari kiri ke kanan. Apakah itu kehendak pohon? Bukan, kehendak angin. Begitu juga manusia ini, dia berbuat ini, berbuat itu. Apakah karena dia pengen? Tidak, karena ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Maka dia dipaksa harus begini, dipaksa harus begitu. Taharruk tuharriku hari, seperti pohon yang digerakkan oleh angin. Mithil harakatil asjar tuharrikuha ar-riyah. Qabbahahumullah. Semoga Allah menjelekan Jabriyah menyatakan bahwa perbuatan para hamba ini dipaksa seperti gerakan pohon yang digoyang oleh angin. Hada kedibun yukhaliful waqi' ini kedustaan dan menyelisihi kenyataan. Barakallahu fikum untuk meringkas pemahaman ahlus sunnah ini kita harus memahami dua kalimat takdir dan ikhtiar takdir Allah dan ikhtiar manusia. Ahlu sunnah wal jamaah beriman kepada takdir dan mengakui mengimani adanya ikhtiar maka berusaha berusahalah sudah dua-duanya diimani sedangkan qadariyah tidak beriman kepada takdir nggak ada takdir kita harus ikhtiar katanya harus ikhtiarnya benar tapi kenapa bilang gak ada takdir? Sesat. Ya. Jabriyah sebaliknya tidak ada ikhtiar yang ada cuma ditakdirkan dipaksa tidak punya pilihan apapun mudah kan ya. yang satu aliran katanya men, apa, percaya pada ikhtiar tapi menolak takdir yang ini Menerima takdir. Tetapi menolak ikhtiar. Menganggap nggak ada ikhtiar. Semua manusia nggak ada yang salah. Semuanya benar. Karena perbuatannya perbuatan Allah. Makanya ketika tokoh besar mereka mendapati istrinya berzina dengan budaknya. Marah dia. Begitu marah, istrinya mengingatkan, Jangan lupa, jangan lupa wahai suamiku tentang akidahmu. Apakah kau sudah rujuk, sudah berubah dengan akidahnya Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud? Maksudnya sahabat Ibnu Umar dan sahabat Ibnu Mas'ud. Apakah engkau kembali kepada pemahaman salaf? Ibnu bin Umar bin Ibnu Mas'ud. Aku tidak bisa melawan takdir. Semua ini perbuatan Allah, ditakdirkan oleh Allah. Dia terus insaf. Astagfirullah, aku lupa maafkan istriku. Ya. Aku lupa kalau ini adalah akidahku. Engkau tidak salah, budakku tidak salah. Wahai budakku, aku merdekakan engkau. Wahai istriku, aku maafkan engkau. Majnun. Ya. Gila. Ya. Menyelisihi kenyataan yang dilihat oleh matanya sendiri. Menyelisihi kenyataan yang terjadi di hadapannya. Ini barakallahu fikum jahil murakab, Kebodohan yang rangkap Kebodohan yang berlipat. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena menganggap ada takdir berarti nggak ada ikhtiar. Yang sana ada ikhtiar berarti nggak ada takdir. Kedua-duanya ada sisi kesamaan. Apa sisi kesamaannya? Tidak mungkin ada ikhtiar dan ada takdir bersama-sama. Mustahil. Ditakdirkan tapi suruh milih. Suruh milih tapi ditakdirkan. Tidak akan bisa. Itu kebodohan kedua-duanya. Padahal ahlu sunnah wal jamaah salafan wa khalafan. Sejak dulu zaman sahabat tabi'in dan tabi'it tabi'in. Sampai para ulama ahlu sunnah sampai hari ini. Dengan mudah menyatakan bahwa Allah menakdirkan segala sesuatu. Dan kita dibiarkan oleh Allah. Wahadainahun najdain. Kami berikan pada kalian dua jalan. Silahkan kalian pilih. Falaqtahamal aqabah tapi tidak mau sebagian besar kalian untuk jalan yang mendaki tidak mau jalan yang beresiko Allah mengatakan silahkan وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ Ada nggak ayat itu? Dalam surat Al-Kahfi. Siapa yang mau silahkan kufur, siapa yang mau silahkan beriman. Silahkan. Kalian yang memilih. tetapi nggak akan lepas, nggak akan keluar dari apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah di lauhil mahfud. Kok bisa ya? Allah maha bisa. Kok bisa ya? Allah maha bisa. Karena Allah tahu kamu akan milih apa, akan milih apa, akan milih apa. Sehingga itu tetap pilihan kamu. Dan kamu akan ditanya yawmal qiyamah. Inna sama' wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan, hati semuanya akan ditanya oleh Allah yaumul qiyamah. Kenapa kamu pilih ini? Kenapa kamu pilih itu? Ikhwani fil na'azukumullah Adakah seseorang yang memilih jalan yang baik tapi gak berhasil? Ada? Ada. Karena takdir. Dia berupaya untuk belajar. Ternyata milih orang yang salah. Akhirnya belajarnya kesesatan penyimpangan. Sebaliknya ada orang yang ingin jahat. Ingin merampok. Ditanya, mana hartamu? Ada di sini. Kita tas saya. Berapa? Jumlahnya ada 13 ribu, ada sekian ribu dirham. Kok jujur amat ini orang? Kamu kok menjawab dengan jujur semuanya? Iya, karena Allah memerintahkan aku untuk jujur. Dan Ibu memerintahkan untuk jujur. Haji. Nah, nah, nah. Diajak ke markas perampoknya. Dan dikisahkan oleh para ulama. Sampai kemudian semuanya taubat itu para perampok. Melihat kesolehan anak ini, anak muda masih. Ya Padahal penjahat. Tapi Allah Subhanahu wa taala menakdirkan dia mendapatkan hidayah dengan asbab. Semua itu adalah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Kalau berusaha, iringilah dengan doa. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Kalau berupaya apapun, jangan engkau gede rasa. Jangan merasa pasti bisa. Jangan merasa pasti aku berhasil. Belum tentu. Karena ada takdir di sana yang tertulis di lauhil mahfuz. Maka berdoalah la yarudul qadha illa doa. Berdoalah ya Allah bantulah aku. Ya Allah berikan taufik. Ya Allah jadikanlah aku orang yang berhasil, orang yang bisa, orang yang mendapatkan taufik darimu. Ikhwan A'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ucapan Jabriyah yang menyatakan bahwa manusia dipaksa dan perbuatannya adalah perbuatan Allah karena dipaksa oleh Allah kadzibun yukhaliful waqi' itu kedustaan yang menyelisih kenyataan al-amal al-tirari yakhtalif tamaman 'anil 'amal al-ikhtiyari amal yang ittirar berbeda sama sekali dengan amalan al-ikhtihari. Amal ada dua. Ada amalan ittirarian, ada amalan ikhtiarian. Kalau ada salah seorang dipaksa secara takdir dia tidak ingin tapi terjadi dosa enggak? Hah? Tidak dosa. Itu adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Aku menghindar supaya jangan kena orang ini, ternyata kena orang itu, mati. Apakah dia dosa? Tidak. Mengapa? Bukan ikhtiarnya si supir ini, bukan ikhtiarnya dia. Saya inginnya menghindari jangan sampai nabrak mereka. Tapi kenyataannya ketabrak. Ada kan ini namanya amalan idtirorian. Kejadian yang tidak direncanakan. Dia dosa? Tidak dosa. Tapi kalau kebetulan baik, dapat pahala? Dipaksa atau dengan bahasa tadi yang bukan bahasa dipaksa. E, tanpa direncanakan. Apa ada orang berbuat baik tanpa direncanakan? Hah? Kamu buka pintu ternyata sepeda dari sana bus masuk dalam ya, terima kasih terima kasih kalau kau tidak buka pintu saya nabrak pintu eh, oh, saya nggak tahu apa apa eh, bagaimana sama saja ini bukan perbuatan dia karena tanpa ikhtiar eh, jadi barakallahu fikum, Jabriyah menganggap semua ini dipaksa dan semua ini terpaksa. Enggak kok, kenyataannya semua punya pilihan. Iya apa ya? Orang yang jahat merampok sengaja merampok. Orang yang datang ke masjid untuk ngaji sengaja dia memilih untuk datang duduk mencari ilmu. Jelas ada balasannya. Yang sengaja berbuat baik mendapatkan balasan kebaikan, yang sengaja berbuat jelek mendapatkan balasan kejelekan sedangkan yang tidak sengaja dimaafkan karena tidak sengaja itu bukan pilihan dia bukan ikhtiar jadi amalan yang ikhtiariyah ada balasannya tapi kalau amalan Rufi Al qalam kalau yang tidak sengaja tidak direncanakan barakallahu fikum kembali kepada kitab Al-amalul ittirari yakhtalif tamaman anil amalil ikhtiyari. Berarti amalan yang tidak sengaja sangat berbeda dengan amalan yang sengaja dipilih. Wa kullu insanin bal hatta al-hayawanat tafarraqa bainal tufarriq bainal a'malil ikhtiyariyah wal a'malil ittirariyah. Maka manusia seluruhnya bahkan hewan-hewan juga seluruhnya membedakan perbuatan ikhtiariah dengan perbuatan idroriah. Iya Pak ya? Silahkan. Manusia sehat akalnya yang tidak gila. Pasti ketika orang itu berkata maaf tidak sengaja. Dan dia akan memaklumi. Oh ya sudah kalau begitu. Karena tidak sengaja. Berbeda dengan yang sengaja. Dia melewat kakinya dibentangkan. Jatuh temannya. Marah besar kamu sengaja menjatuhkan saya. Iya kan? Beda apa beda? Sangat berbeda dan semua manusia yang normal min ujung timur sampai ujung barat. Min al-masyriqi ilal maghrib. Semuanya membedakan amalan yang ikhtiariyah dengan amalan yang ittirariyah. Tetapi ada aliran aneh yang namanya jabriyah. Bahwa semua amal ittirariyah. Semua amal terpaksa dan itu dipaksa. Nyatanya saya milih kok dipaksa. Kamu itu berbicara bertentangan dengan kenyataan. Kenyataannya manusia memilih, aku pengen begini, aku pengen begitu. Nasallallahu alaihi Ya, Fal kalbu hinama termihi bil hijarah ma yalhaqil hajar liya'khudahu termihi bil hajari yusibuhu yatruku wa ya'tika limadha لأنه يعلم أنه لا اختيار للحجر يعرف أنك أنت الفاعل kok Syekh Rabi bilang binatang pun bisa membedakan mana yang disengaja dan mana yang tidak disengaja mana yang ikhtiroriyah dan mana yang ikhtiariyah contoh kata beliau anjing ketika kamu lempar dengan batu kain Anjing itu marahnya kepada batu atau kepada kamu? Hah? Jangan ketawa. Memang ini contoh yang sangat bagus dari Syekh Rabi. Kurang ajar kamu batu. Mau kenapa lu? Terus digigit-gigit batu sama anjing, diinjak-injak ini anj apa batu kurang ajar? Tidak. Dia tahu batu ini nggak akan terbang ke saya kalau nggak dilemparkan sama dia. Berarti batu ini perbuatannya perbuatan apa? Nah, ikhtiarnya apa ya? Iltiroriyah. Dia dipaksa oleh manusia dilempar. Batunya nggak punya ikhtiar. Maka anjing pun memaafkan. Ditinggalkan batunya. Yang dikejar orangnya. Mengapa? Karena itu ikhtiarnya dia. Ikhtiarnya manusia. Barakallahu fiikum. Qala Mengapa anjing tadi tidak membalas atau mengejar batunya? Ya arif annaka antal fa'il. Anjing tahu kalau engkaulah pelakunya dan engkaulah yang punya ikhtiar, yang kau yang melemparkan alladzi tahu bihadza. Wa kullul hayawanati Demikian pula binatang-binatang lain seperti itu. Tahu ini perbuatan yang disengaja, ini perbuatan yang tidak disengaja. Ini perbuatan idroriyah dan ini perbuatan yang sifatnya ikhtiariyah. Wa kullun nasi Apalagi manusia. Seluruh manusia bisa membedakan kecuali orang-orang dungu dari kalangan Jabriyah. Kalau dibandingkan Qadariyah dengan Jabriyah, mana yang lebih mending? Mending bahasa Indonesia bukan? Yes. Allah Ta'ala bahasa Indonesia apa? Mana yang lebih akhaf, yang lebih ringan, karena dua-duanya jelek, yang lebih ringan kejelekannya, Jabriyah atau Qadariyah? Hah? Sama Ustaz, dua-duanya sesat. Iya, dua-duanya sesat. Mana yang lebih ringan? Yang lebih ringan Qadariyah. Mengapa? Qadariyah masih memegang syariat. Syariat Allah dari Allah akhirnya mereka pegang. Tetapi Jabriyah hilang syariat sama sekali 100% tidak ada itu satu. Dari sisi kedua dungunya tadi itu menyelisihi apa yang dilihat oleh matanya, menyelisihi apa yang dirasakan oleh hatinya, menyelisihi apa yang wakil. Untuk apa? Sholat. Orang yang sholat baik, orang yang tidak sholat juga baik. Karena semuanya menjalankan takdir Allah. Orang yang soleh baik, orang yang jahat juga baik. Karena semuanya menjalankan takdir Allah. Ini aliran yang paling-paling bodoh adalah aliran Jabriyah. Allah ahaduhum kadzalika ahaduhum idza fa'ala al-ma'siyah yaqul. Salah seorang mereka Jabriyah kalau berbuat dosa akan menjawab, "Allahu qadaraha alayya." Allah yang menakdirkan atasku. Aku tidak salah. Allah sya'aha. Allah lah yang menghendakinya. Allah ajbaruni. Allah lah yang memaksa saya berbuat ini. Jadi aku tidak salah. Baik, ikhwan ibn azimullah. Lakin ta'tihi ta'khud malahu huwa hal yatrukuk. Baik, kalau kamu rampas harta dia. Kamu bawa lari. Ngejar kamu atau membiarkan kamu? Hah? Oh biarlah. Itu takdir yang sudah dipaksa oleh Allah Taala dia tidak salah. Oh enggak, mereka mengejarnya sampai dapat ini punya saya, enak saja. Lo kok bertentangan dengan akidahmu? Ini khudadun azakumullah jeleknya Jabriyah. Tadribuhu haliat trutuk haliat trukuk. kalau dia dipukul oleh kamu, apakah kamu dibiarkan atau membalas ya? Kamu pukuli, kamu pukuli sampai selesai, udah dan pergi. Ya. Kenapa kamu pukuli saya? Aku dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan aku gak bisa melawan takdir. Kira-kira bagaimana? Hah? Kalau tadi tokohnya Sampai berkata, aku menyesal wahai istriku. Aku salah wahai istriku. Kamu sesungguhnya menjalankan takdir. Budakku juga menjalankan takdir. Aku bebaskan budakku dan aku maafkan engkau. Ini tokohnya yang nemen keterlaluannya. Barakallahu rufikum. Kalau yang masih setengah-setengah marah itu pasti. Lupa dengan akidahnya. La yuharibu wa yatab ilal mahakim kada wa kada. Bahkan mereka akan lari ke mahkamah, ke pengadilan, ke polisi, lapor harta saya dirampas, saya dipukul. Fahumunaqidun, maka mereka ini banyak kontradiksi. dalilun ala butlani Tanakudnya mereka, kontradiksinya mereka menunjukkan batilnya ajaran mereka, batilnya akidah mereka. Ala kulli hal, Al-qadaru inda ahli sunnah madzakartuhu. Kesimpulannya kata Syekh Rabi, yang namanya takdir seperti yang sudah disebutkan oleh dua imam tadi, Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Imam Abu Zur'ah Ar-Razi bahwa semua yang terjadi baik dan buruknya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tetap disuruh untuk ikhtiar. Ya Rasulullah kata para sahabat. Kalau semua sudah ditakdirkan, fafimal amal. Kalau gitu untuk apa kita beramal? Maka Nabi menjawab, "I'malu wasayarallah amalakum." Beramallah, berusahalah. Allah akan melihat bagaimana usaha kalian, amalan kalian. Usaha kalian akan mendapatkan pahala, berhasil ataupun gagal. Namanya usaha. Kadang berhasil, kadang gagal. Tapi usahanya yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala kamu ingin ngaji ke masjid, berjalan dari rumah masing-masing, satu dari kanan, satu dari kiri. Yang satu berhasil duduk di masjid mendapatkan ilmu, yang satu serempet mobil masuk rumah sakit. Ya. Apakah yang satu yang gagal tadi dapat pahala ngaji di masjid? Dapat. Kok bisa? Karena yang disuruh adalah usaha. Adapun takdir Allah yang menakdirkan. Siapa yang menakdirkan dia kecelakaan? Bukan dia. Laisa ikhtiyarihi, bukan pilihan dia. Qadarullah wa masya'a fa'al. Maka yang berhasil dapat pahala, yang gagal juga dapat pahala. Nabi SAW sudah berjalan dengan kaum muslimin, para mujahidin, menaiki lembah, menuruni lembah untuk berjihad Bismillah. Tiba-tiba Nabi berkata, "Inna fil Madinah, sesungguhnya di Madinah ada rijal, ada orang-orang yang tidaklah kalian menjalani satu jalan, menuruni satu lembah, menaiki satu bukit kecuali mereka mendapatkan pahalanya. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahum bil Madinah?" Padahal mereka di Madinah. Naam, mereka bil Madinah. Habasahumul udru. Mereka terhalang oleh udur. Mereka di Madinah, tapi pahalanya dapat. Mujahidin yang naik, turun bukit segala macam, berperang bersambung nyawa, ada yang terluka, ada yang terbunuh. Ini yang di rumah ikut mendapatkan pahalanya. Kok bisa? Padahal mereka di Madinah. Iya, habasahumul udhru. Mereka terhalang oleh udhur. Apa makna terhalang oleh udhur? Ikhtiarnya pengen berangkat. Ya Rasulullah, aku ingin berjihad. Tidak, kata Rasul. Engkau pincang. Tidak boleh ikut perangkat. Ya Rasulullah aku juga ingin berjuang visabilillah. Tidak, engkau tidak bisa karena engkau buta. Ya Rasulullah aku ingin berangkat. Jangan, engkau memimpin Madinah. Ditugaskan oleh Nabi untuk memimpin Madinah. Padahal ingin berangkat. Atau seperti yang Allah kabarkan dari orang-orang sederhana yang fukoro yang datang kepada Nabi, ya Rasulullah berangkatkan aku ke medan tempur, kami ingin berangkat ingin berperang visabilillah. Nabi tertunduk kasihan pada mereka sambil berkata ma ajidu ma ahbilukum alaih kami nggak mendapati kendaraan yang bisa membawa kalian maka orang-orang tadi berpaling dalam keadaan bercucuran air mata walau wa ayunuhum tafidu minad dam'i wa ayunuhum tafidu minad dam'i dia kembali sambil berlinangan air mata karena tidak bisa berangkat jihad. Tetapi dapat pahalanya. Kok bisa dapat pahalanya? Niat innamal a'malu bin niyah. Walhamdulillah. Maka kata Nabi, "I'malu Walaupun kita beriman kepada takdir, kita terus berusaha, berusaha, berusaha, berupaya, berupaya, berupaya. Upayanya akan dilihat, usahanya akan dilihat dan akan mendapatkan dari Allah pahala. Apakah ternyata berhasil atau ternyata ditakdirkan gagal, usahamu tetap mendapatkan pahala. Berlomba-lombalah fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dengan kebaikan. Yang pertama kesimpulannya annallaha alimal asya'a qabla kauniha. Yakinilah bahwa Allah mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi sebelum terjadinya alimahallahu kullaha al-Ajal wal arzaqi wal amal wa kulla ilmu Allah meliputi segala sesuatu tahu ajal-ajal mereka tahu rizki-rizki mereka tahu amalan-amalan mereka semua yang belum terjadi Allah tahu bagaimana ketika terjadi itu satu sehingga mudah masalah takdir itu tinggal Allah catat apa yang Allah sudah ketahui selesai yang kedua ثم دونه fil اللوح المحفوظ Kemudian Allah susun, Allah catat semua yang Allah ketahui di Lauhil Mahfuz. Kemudian yang ketiga ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz baru yang ketiga ditulis oleh Allah ketika ditiupkan ruh ke dalam janin. Tulis ajalnya, tulis amalnya, tulis dia bahagia atau sengsara. Demikian ikhwan ibn a'azakullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kesimpulan dalam masalah qada wal qadar yang merupakan prinsip ahlu sunnati wal jamaah. Wa وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك وبحمدك أشهد bihamdik. Ashadu an la ilaha ilan. Asakurka wa atubu layih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.